Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan masuki bab yang baru. Yang mana bab ini sekedar mengurutkan dalil-dalil atau yang dikenal dengan masadiru ad-din atau dikenal dengan maraji'u ad-din, maraji' atau masadir, marja' tempat kembalinya atau sumber agama Islam ini yaitu Al-Qur'an, kemudian apa? As-Sunnah, kemudian ijma', kemudian kias yang sahih urut itu. Paham ya? Kita lihat sini. Qala al-Imam asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, at-tartibu bainal adillah, mengurutkan dalil-dalil yang ada namanya Pengurutan masalah berkaitan tentang dalil-dalil urut bagaimana. Enggak boleh langsung kita mengedepan kias. Paham ya? Pertama langsung kias baru kalau Allah, kalau Rasul. Paham ya? Yang tepat adalah apa? Al-Qur'an dulu, setelah itu as-sunnah, kemudian ijma' baru kias. Untuk pendalilan maksudnya ya. Diurut-urut-urutannya seperti itu urut-urutannya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Idza tafaqatil adillatu as-sabiqatu." Apabila telah berkumpul atau bersatu dalil-dalil yang telah lewat Alkitab, wasunnah Wanijma' wal ala hukmin. nam, berdasarkan atau di atas hukum awin farada ahaduha atau salah satu di antara dalil-dalil tadi itu menyendiri atau salah satu di antara dalil-dalil tadi itu menyendiri min khairi mu'aradin min khairi mu'aridin tanpa bertentangan wajib isbatuh maka wajib menetapkannya. Apa maksudnya ya? Walaupun tersendiri enggak masalah. Ini ijma', wain dalil ini. Jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ini qiyas. Qiyasnya apa? Sahih, berarti diambil dalil. Wain dari Al-Qur'an diambil, oh dari As-Sunnah diambil. Paham ya? Kalau bersatu langsung bagus dalam artian dari Al-Qur'an ada, dari As-Sunnah juga ada, ijma' juga ada, kiasnya juga ada. Paham ya? Tapi kalau menyendiri satu-satu juga tetap diambil. Selama tidak apa? menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Telah sini. Wa in ta'aradat tapi jika dalil-dalil tadi itu kok dohirnya bertentangan, kontradiksi bertabrakan, wa amkanul jama' jamal jama' dan memungkinkan untuk jama' maka wajib menjama. Jama ini maksudnya menggabungkan, mensinkronkannya. Naam. Wa illam yumkinul jama' umila bin nasakh. Nah, jika tidak mungkin kan jamak apa kemarin? Maka hendaknya diamalkan dengan nasakh. Nasikh wa mansukh. Berarti yang diamalkan yang mansukh atau yang nasikh? Ya nasikh Nasikh panjang itu ya. Penghapusnya itu. Yang dihapus enggak dirasa diamalkan. Paham maksudnya ya? Naam. Wa in lam yumknam kata beliau intamat syurutuhu. Jika sempurna terpenuhi syarat-syaratnya barulah di Na'am barakallahu fikum nasikh wa mansukh. Di antaranya ulama tarikh ya kan diketahui sejarahnya. Paham ya? Naam. Wa in lam yumkinun nasikh wajib tarjih. Ini solusi yang terakhir kemarin kan? Nah, jika tidak mungkin kan dinasakh bagaimana? Maka wajib mentarjih, menguatkan di antara dua dalil yang dohirnya ta'arud tadi. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih mencocoki dengan dalil itu? Paham ya? Nah, seperti itu. Fayurajjih minal kitab sunnah. Maka ini sekarang pembahasan yang berikutnya. Maka akan dikuatkan. Ya, Naam atau akan menguatkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah apa itu? Naam an-nassu 'ala dhahir. Nah, akan menguatkan apa? dalil yang nas na barakallahu fikum ala zahir daripada zahir. Maksudnya bagaimana? Na barakallahu fikum maksudnya dalil yang nas dari Al-Qur'an Sunnah itu lebih dia kedepankan daripada sekedar zahir lafadznya misalkan. Paham, paham ya maksudnya ya? Na barakallahu fikum kok zahirnya seperti ini tapi dalilnya bagaimana? Paham ya? Seperti itu. Jadi lebih mengedepankan nasnya tadi. Kemudian Payurat adz-dzahir al-muawwal. Maka yang dzahir ini lebih dikuatkan daripada yang muawwal. Dohirnya seperti ini, tapi kan takwilnya seperti ini. Berarti lebih di, lebih apa? Lebih dikuatkan yang mana? Yang dzahir. Sesuai dengan dzahirnya. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Dohirnya tangan ya tangan. Paham ya? Jangan, oh ini kan tapi kan memungkinkan tangan ini maksudnya bukan tangan. Pemberian atau kenikmatan dan semisalnya. Oh nggak bisa. Kedepankan dzahir daripada muawwal daripada sesuatu yang sudah diubah. Paham ya? Kemudian berikutnya fayurajjih al-mantuq al-mafhum. Maka hendaknya apa? Nah, menguatkan sesuatu yang mantuk yang diucapkan daripada sesuatu yang dipahami. Ucapan Rasulullah seperti ini, tapi yang dipahami seperti ini. Misalkan, berarti lebih lebih menguatkan apa? Yang diucapkan. Lebih menguatkan yang diucapkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, misalkan, misalkan Rasulullah suatu ketika ditanya tentang ma'ul bahr, tentang air lautan. Nah, Rasulullah mengatakan, "Nam tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu." Oh ya, air itu suci dan halal bangkainya. Ini mantuknya yang keluar dari na barakallahu fikum ucapan Rasulullah SAW seperti itu lafadznya, berarti umum gitu loh. Paham ya? Walaupun dipahami bagaimana seperti ini, seperti ini, seperti ini, lebih dikedepankan yang mantuk. Paham tidak? ya? Seperti itu. Kemudian berikutnya fayurat jahal musbit 'ala nafi. Maka lebih mengedepankan dan menguatkan al-musbit yang menetapkan daripada an-nafi orang yang meniadakan. Misalkan ada sebuah dalil, yang satunya menetapkan, ada lafaz seperti ini. Yang satunya meniadakan. Nah, seperti kemarin ya. Nah, barakallahu fikum mengenai apa di antaranya? Nah, mengenai ketika Rasulullah menikahi siapa? Maimunah. Di antaranya ya. Rasulullah ketika menikahi Maimunah dalam keadaan ihram ataukah tidak? Hadis Ibn Abbas mengatakan dalam keadaan halal. Dan dalam keadaan apa? Ihram. Hadis Maimunah yang dia sendiri dinikahi dalam keadaan apa? Halal. Paham ya? Nah, seperti itu nanti barakallahu fikum yang menetapkan masalah halal dan ihramnya itu, paham ya? Itu lebih mengedepankan yang mana? Mengedepankan yang mantuk yang mengedepankan yang musbit yang menetapkan daripada yang meniadakan. Kenapa? Karena yang meniadakan barakallahu fikum yang menetapkan itu ada tambahan ilmu nanti. Ada tambahan ilmu atau dalam artian dia sahibul kisah. Pemilik kisah sehingga lebih apa lebih tahu tentang keadaannya daripada orang lain. Kan Maimunah kan yang dinikahi. Ibnu Abbas kan istilahnya bisa dikatakan orang lain di situ. Sehingga apa? Hadisnya Maimunah lebih didahulukan. Karena apa? Karena sahibul kisah adra bima bima fih. Paham ya? Nah, maka adra fiha. Jadi pemilik kisah itu lebih tahu tentang yang ada pada kisah tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, Kemudian wanakil anil asal anil mubki alaih. Nah, kemudian hendaknya mengu lebih menguatkan apa? Menguatkan yang menukilkan dari asalnya daripada yang alal mubki alaih yang nah membiarkan sesuai dengan apa yang membiarkan nah, membiarkan lafaznya seperti itu. Nah, kenapa kok lebih didahulukan karena nama ma'an ziar ziyaratul ilm karena bersama orang yang menukilkan itu ada tambahan ilmu lagi. Menukilkan dari asalnya ngam itu memiliki tambahan ilmu daripada membiarkan lafaz seperti itu saja. Lafaznya seperti nah seperti itu saja. Ini semuanya sudah kita lewati kalau mau mau panjang lebarnya dilihat dalam syarahnya beliau ini lebih panjang lebar di bahasanya. Wal amal mahfud wa huwa alladhi lam yukhassas ala ghairil mahfud. Jadi lebih dikuatkan lagi dalil yang umum tapi mahfud. Mahfud itu maksudnya adalah huwa alladhi lam yukhassas itu umum yang tidak dikhususkan daripada apa ala ghairil mahfud daripada lafaz umum yang dikhususkan paham ya jadi al-amal mahfud nam yaitu dalil yang umum yang tidak dikhususkan itu pada asalnya lebih dikuatkan daripada dalil yang apa ghairil mahfud maksudnya ada daripada dalil yang apa daripada dalil yang umum mutlak tanpa di eh, tanah barakallahu fikum daripada yang umum gitu aja nah karena berarti al-mahfud berarti umum yang dikhususkan ya seperti itu Nah, ini seperti ini tentunya seperti rincian yang sudah kita kemati kemarin. Kalau seandainya nah barakallahu fikum tidak ada yang mengkhususkan sama sekali, berarti yang umum dibawa pada keumumnya, keumumannya, yang khusus dibawa pada kekhususannya. Wa makanat sifatul qabul fihi aksar ala maduna Dan juga fayurajjih maka hendaknya menguatkan dalil yang apa? Sifat penerimaannya itu lebih besar, lebih banyak daripada enam daripada di bawahnya. Maksudnya kalau sifat penerimaannya dalam artian diterimanya lebih besar, maka itulah yang lebih kedepankan daripada yang di bawahnya. Am ya? Nah, wasahibul kisah ala khair ini juga contohnya yang yang kita sebutkan tadi di antaranya. Nah, pemilik kisah itu lebih didahulukan daripada yang lainnya. Misalnya Maimunah dengan Hadis Ibnu Abbas kemarin. Nah, wa yuqaddam al ijma' dari kalangan ijma' sendiri yang didahulukan yang mana? Al-qat'i ala dhanni. Ijma' yang qat'i yang pasti eh, sudah lebih darurat diketahui secara pasti, itu lebih dahulukan daripada doni yang masih sangkaan-sangkaan. Wa dan minal kias, al-jali al khafi. Dan dari kalangan kias itu lebih didahulukan apa? Yang jali yang terang-terangan gamblang daripada yang khafi yang tersembunyi sama samar. Tapi ya? ini urutan masalah nah mengurutkan dalil sebagaimana caranya. Kalau bertemu dengan hadis ada nas, eh, nas Al-Qur'an as Sunnah, kemudian yang satunya dohir saja. Maka lebih kedepankan nas al-Qur'an sunnah. Atau ada dua dalil, ini dohir sama muawal. Lebih didepankan dohir daripada muawal, seperti itu. Nah, paham salah ya? Ayo kita ambil satu lagi. Qala al-muhallif rahmatullah alaih al-mufti wal mustafti. Sekarang berkaitan masalah al-mufti. Mufti itu yang memberikan fatwa, mustafti yang meminta fatwa. Paham ya? Nah, mufti itu adalah syekhnya atau alim tersebut kalau sedangkan mustafi adalah muridnya atau orang yang minta fatwa. Nah. Wal mufti huwa al-mukhbir an hukm syar'i. An hukmin syar'i. Mufti itu adalah orang yang mengkabarkan tentang hukum syar'i. Misalkan syekh ditanya, "Ya syekh, ma hukmu kada wa kada ya syekh?" Hukmu kada misalkan. Wahai syekh, hukumnya apa seperti seperti ini ya syekh? Syekh Syekhnya mengatakan hukumnya seperti ini. Nah, berarti syekh tersebut mufti. Yang bertanya tersebut, yang bertanya tersebut namanya apa? Mustafti. Nah, perbuatannya memberikan namanya fatwa. Paham ya? Nah, atau eh, fatwa. Fatwa itu berarti apa? Berarti hukum yang dikeluarkan tadi itu Nam. Wal mustafti huwa sa'il an hukm syar'i. Sedang mustafti adalah orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Mustafti orang yang minta minta apa? Minta fatwa misalnya. Paham ya? Nah. Syurutul fatwa. Syarat-syarat fatwa bagaimana? Yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minha untuk diperbolehkannya berfatwa atau diperbolehkannya fatwa itu disyaratkan dengan beberapa syarat. Minha antaranya an yakunal mufti 'arifan bil hukmi yaqinan aw dhannan rajihan. Wa illa wajib 'alaihi tawaqquf. Ini perhatikan ini. Hendaknya orang yang memberikan fatwa mufti tersebut yang mengkabarkan tentang hukum syarat tersebut, 'arifan adalah orang yang tahu tentang hukum yakinan secara yakin. Jadi tahu hukumnya gitu loh. Nah, audhanan radhiyan atau dia memiliki prasangka yang lebih kuat. Karena don, dhonam, dhonan radhiyan maksudnya punya prasangka lebih kuat, lebih besar kebenarannya itu loh, paham ya? Karena nanti kalau orang menyangka dengan sangkaan tapi lebih besar kelirunya apa namanya? Waham ya, namanya waham, wahmun. Tapi kalau dia punya sangkaan dan kemungkinan besarnya benar, itu namanya dhon. Kita lihat dulu kan? Nah, bedakan wahmun dengan wahamun. Kalau waham, wahamun bi fathi alha itu maknanya ada ghalatun, ghalat, maknanya keliru. Tapi kalau wahmun itu wahmun. Ya, wahmun itu sangkaan nah tapi kemungkinan besar kelirunya. Paham? Ya? Kemungkinan besar banyak kelirunya itu berarti apa? Waham. Nah, perkiraan yang kemungkinan besarnya apa? Perkiraan yang kemungkinan besarnya keliru namanya wahmun. Tapi kalau perkiraan yang kemungkinan besarnya benar apa namanya? Don. Paham ya? Nah, ini seperti ini. Hendaknya mufti yang memberikan fatwa tersebut dia tahu tentang hukum secara yakin atau secara perkiraan yang apa? Yang kemungkinan besarnya benar. Jika tidak dua-duanya, wa illa jika tidak demikian wajib alaihi tawakkuf. Wajib alaihi tawakkuf. Wajib dia tawakkuf enggak jawab. Lebih selamat enggak jawab. Paham ya? Paham. Misalkan ditanya, "Ya Syekh, apa hukum riba? Apa hukumnya riba?" Syekh mengatakan hukum riba adalah haram. Yakin enggak dia? Yakin. Dalilnya mana dalilnya? Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jelas berarti kan itu? Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu contohnya. Nah, kemudian kalau dhanan rajihan sangkaan-sangkaan yang apa? Perkiraan yang kemungkinan besarnya itu benar gitu loh. Paham ya? Nah, kemungkinan besarnya benar. Nah, itu juga apa? Juga bisa untuk dipakai jawaban. Nah, tapi nanti kalau misalkan keliru ya harus tarajuk kembali pada kebenaran. Paham itu ya? Tapi kalau kemungkinan besarnya keliru yaitu waham tadi itu, maka tidak diperbolehkan. Nah, syarat yang kedua, an yatasawwar as-su'al tasawuran taman. Perhatikan ini. Hendaknya seorang mufti Nah, itu dia punya gambaran terhadap pertanyaan tersebut dengan gambaran yang sempurna. Jadi jangan mudah jangan bermudah-mudahan cepat menjawab itu loh. Dilihat dulu apa pertanyaannya. Ya Syekh, hukumnya bagaimana Syekh? Hukum riba. Maksudnya apa maksudnya? Seperti ini, seperti ini, seperti ini dijelaskan misalkan. Nah, kalau misalkan syekhnya itu belum paham pertanyaannya, jangan langsung jawab langsung, tapi diperhatikan dulu. Tapi kalau pertanyaannya global, jawabannya global itu nggak disalahkan. Walaupun nanti ada rinciannya. Paham ya? Misalkan ada pertanyaan, apa hukumnya ngambil tangkul tetangganya? Tangkul. Hukumnya ada globalnya apa? Nggak boleh. Nanti rinciannya. Tapi kan sudah diizinkan Syekh. Nah, ini berarti lain lagi jawabannya nanti. Kalau diizinkan izinkan ya silakan. Kita jawab globalnya secara global. Pertanyaannya hukumnya apa mengambil cangkul milik tetangga? Global nggak itu? Ya global berarti hukumnya kembali ke jawabannya sesuai dengan globalnya tadi. Hukumnya nggak boleh haram karena mengambil barang orang lain tanpa izinan itu. Tapi kalau dia setelah itu ngomong, "Ya Syekh, tapi kan sudah izin ya Syekh." Lain lagi jawabannya berarti. Keluar dari hukum asal lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Kenapa sih kok harus ada gambaran? Karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Itu kaidah sering kita lewati kan? Nah, kita lihat sini liyatamakkana minal hukum alaih agar seorang mufti tersebut lebih mapan untuk menghukumi sesuatu tersebut. Karena tahu tahu gambarannya akhirnya lebih mapan dia. Apakah ada Yusuf Qardawi? Ya Syekh, mahal Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi bagaimana keadaannya? Kalau dia misalkan nggak tahu kan lebih selamat mengatakan bahwa alam kalau nggak tahu sama sekali ya. Tapi karena dia tahu ada gambarannya, Yusuf Qardawi itu seperti ini, seperti ini, dia ikhwani gini gini gini gini kemudian dia barakallahu fikum dia memiliki fatwa yang menyelisih Al-Qur'an Sunnah. Nah, ada gambar gambar seperti itu baru mengatakan rajulun munharif misalkan. Rajulun munharif. Syekh Mubil bin Hadil Wadi rahimatullah alaih punya karangan kitab membantah dan juga nah barakallahu fikum menjelaskan kesesatan Yusuf Qardawi. Namanya Iskat Kalbul Awi. Nah, membungkam anjingnya menggonggong artinya. Nah, untuk Yusuf Qardawi ini kalau fikum seperti itu. Tujuannya apa? Ada gambaran tujuannya agar dia itu mapan dan memungkinkan menjawab. Karena kalau gambarannya enggak ada, terus dia jawab sembarangan kan keliru. Ada gambaran dulu, gambarannya apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Paham ya? Nah. Kalau misalnya global, Syekh, apa hukumnya jual beli online? Kita hukumnya apa? Hukum asal dulu atau minta rincian? Nah, pada asalnya kalau global seperti itu, dia jawabnya otomatis kembali hukum asal. Boleh jual beli. Ahalallahu bai'ah. Ya, sesungguhnya Allah Taala menghalalkan jual beli. Kembali hukum asal enggak? Kalau ternyata dia Syekh membolehkan jual beli online kok. Padahal di situ prakteknya riba atau misalnya, itu berarti pertanyaannya tadi keliru. Pertanyaannya kalau minta dirinci jawabannya, ya harus terinci juga pertanyaannya. Syekh apa hukumnya jual beli online tapi dalamnya ada riba? Nah, setelah itu barulah Syekh akan menjawab betul gitu loh. Dengan jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Oh kalau ada ribanya nggak boleh. Tapi kalau tanpa riba baru boleh. Berarti gambaran harus ada kan? Ayo kita lihat sini. Fa innal hukma 'ala syai' far'un an tasawwurih. Ini penting sekali ini dihafal ini kaidah ini ya. Fa innal hukma 'ala syai' Nah, karena sesungguhnya menghukumi sesuatu itu apa ada cabang dari gambarannya terhadap sesuatu tersebut. Jadi dia kok berani menghukumi karena ada gambarannya gitu loh. Ya enggak? Kalau dia enggak ada gambarannya enggak ya enggak sembarangan menghukumi. Nah, si fulan bagaimana si fulan itu? Dia nggak tahu apa orang oh, bisbi misalkan langsung ngomong gitu. Si fulan mutadhi' padahal dia nggak tahu gambarannya. nggak boleh. Dicek dulu mana sih siapa si fulan. Kalau nggak tahu lebih selamat wallahu alam. Apa maksudnya ya? Kecuali dikasih gambaran. Si fulan seperti ini, seperti ini, dia menghalalkan apa? Menghalalkan minta-minta, dia menghalalkan proposal atau bahkan dia ikut intikhabat pemilu misalnya. Akhirnya baru ada gambaran. Nah, barulah dia menghukumi oh, berarti rajulun ghair mustaqim orang tersebut tidak istiqomah. masih tidak istiqomah di atas Al-Qur'an Sunnah. Karena gambaran sudah ada itu loh. Nah, tapi kalau global keadaan simpulan bagaimana? Simpulan yang mana? Ya kan misalkan simpulan namanya Soleh, karena Soleh bagaimana? Soleh siapa? Nah, kalau dia tidak kenal, lebih baik dia matan Allah alam. Tapi kalau dikasih gambaran, Soleh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, sifat-sifat hizbiyah yang ada pada dia, pada dia misalkan, ya yukhsha alaih, dikhawatirkan. Nah, dan Rasulullah hurum mustaqim, apa masalah? Paham? Karena gambarnya sudah ada gambarannya itu loh, paham ya? Gambarannya sudah ada. Nah, ini kaidahnya penting sekali ya. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itulah cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Paham, paham ya? Karena dia nggak akan bisa menghukumi kecuali tahu gambarannya itu loh. Paham ya? Naam, barakallahu fiik. Fa idza ashkala 'alaihi ma'na kalam mustafti, sa'alahu anhu. Ini contoh-contohnya yang perlu diperhatikan. Apabila ada iskal mengenai makna ucapan Mustafi yang bertanya tadi, sa'alahu anhu hendaknya mufti itu bertanya, apa yang kamu maksud? Apa ya? Misalkan Mustafi yang bertanya tadi ngomong, "Ya Syekh, hukumnya bagaimana Syekh?" Apa yang kamu maksud? Apa ya? Kalau belum paham ya. Karena apa? Karena nanti kalau dia muftinya ini jawabnya keliru, berbahaya gitu loh. Jadi harus tanya, dijelaskan lagi apa yang kamu maksud dengan ucapan itu. Seperti itu. Dan dari sini, wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu. Seorang mufti itu kalau ditanya seorang penanya, jika butuh untuk rincian maka hendaknya dia minta dirinci. Tolong dirinci dulu apa yang dimaksud. Paham ya? Apa hukumnya jual beli online, Syekh? Dirinci dulu bagaimana maksudnya. Jual beli online yang kayak apa? Ada ribanya enggak? Enggak ada. Ada penipuannya enggak ada hukumnya Bari hukum asal. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Paham ya? Seperti itu. Nah, minta dirinci dirinci. Tapi jual belinya ini ada ribanya, Syekh. Ada ribanya, ada penipuannya, berarti kembali ke hukum yang berikutnya nih. Karena rinciannya itu yang penting. Karena kalau nggak dirinci kemudian untuk mengambil hukum global disebarkan kemana-mana, oh, Syekh membolehkan jual beli online kok. Nah, walaupun walaupun apa, walaupun riba di dalamnya, walaupun penipuan Syekh enggak. Nah, karena pertanyaannya global itu Apa hukumnya jual beli online misalkan? Kan global itu. Jawabnya sesuai dengan globalnya. Tapi ternyata kalau butuh rincinya dirinci lagi gitu Biar jawabannya juga rinci. Nah, itu maksudnya. Kita lihat sini. Au dzakar tafsil fil jawab atau misalkan misalkan ya, misalkan penanyanya cuma satu pertanyaan. Tapi ternyata butuh dirinci dan butuh dikasih faedah. Seperti Rasulullah ketika ditanya tentang ma'ul bahar tadi, air lautan. Rasulullah enggak mengatakan satu, tak, jawabnya dua langsung. Paham ya? Tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi boleh seorang mufti memberikan jawaban sekaligus rinciannya. Paham ya? Sekaligus rinciannya. Nah, maksudnya? Misalkan apa jual beli hukum jual beli online Syekh? Hukumnya boleh apabila nah, sama dia. Hukumnya boleh apabila tidak ada unsur penipuan dan ribawiyah misalkan. Maksudnya ya. Jadi seperti itu. Nah, atau mufti tadi dzakara tafsir menyebutkan rincian bil jawab pada jawabannya. Rasulullah ketika ditanya tadi apa? Apa hukum air lautan? atau Rasulullah apa? tohurun ma'uhu al ma'ita tuhu Airnya suci, bangkainya halal. Nah, padahal yang ditanyakan mana airnya aja kan? Rasulullah menambahkan satu jawaban lagi, bangkainya halal, menunjukkan faedah di balik itu. Jawabannya pendek tapi mencakup semuanya. Semua hewan laut, eh, binatang laut semuanya halal kecuali semua binatang laut itu halal kecuali semuanya kecuali itu hukum asal ya. Jadi caranya hukum asal semua hewan binatang laut itu adalah halal kecuali yang membahayakan itu berarti lain keluar dari asal berarti kan keluar kecuali yang membahayakan kembali ke hadis apa la darara wala dirar. Yang membahayakan haram. Walaupun binatang laut. Paham ya? Misalkan dapat binatang laut, kalau dimakan dia malah mati misalkan, membahayakan dirinya. Jadi haram. Tapi hukum asal apa? Halal. Paham ya? Semua binatang darat <laughs> binatang darat. Maksudnya yang, yang apa? Nah, barakallahu fikum, hukum asalnya bangkai lah, bangkai. Bangkai darat halal enggak? Kecuali <laughs> itu jelas lah itu darurat jelas. Yang sebelum darurat. Yang tanpa darurat tetap halal, bangkai padahal. Belalang ikan. Belalang dan ikan ya. Bangkainya halal juga. Ikan juga ikan darat, ikan laut halal. Tapi hewan yang hewan darat mati di lautan eh? hewannya darat, tapi bangkai, bangkai lautan. Maksudnya matinya di laut. <laughs> Paham belum ini gambarannya? Ada gambar belum? Jadi ada ada hewan daran, kambing lah kambing, lari kambing ini. Nyebur ke lautan mati. Halal enggak? Haram ya. Karena aslinya darat itu loh. Ini maksudnya disebutkan dalam hadis itu al-hilu maitatuhu masih bangkai memang hewan laut itu loh. Maksudnya ya, walaupun anjing laut, kuda laut atau misalkan babi laut kalau ada ada halal. Nah, seperti itu. Ya, wah. Barakallahu fiikum. Kita lihat lagi berikutnya kata beliau, fa idza su'ila an an imri'in halak an bintin an nam an bintin wa akh wa am syakik. Ewa. Falyas'al al akh hal huwa um aw la. Apabila seorang mufti ditanya tentang seseorang yang meninggal dunia, nah, seorang lelaki meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan satu anak perempuan dan seorang saudara lelaki, wa am syaqiq dan juga am am itu paman ya. Nah, paman kandung, paman kandung. Fal al 'anil akh, maka hendaknya dia bertanya tentang saudara tadi itu. Hal huwani um awla? Saudara tadi, saudara seibu atau bukan atau sebapak saudara yang ditinggal tadi loh. Ditinggal mati tadi. Au yufassilu fil jawab atau nanti dia sendiri mufti itu yang akan merinci dalam jawabannya. Kalau seandainya dia adalah saudara seibu, maka seperti ini seperti ini. Fa in kana li um fala syai'a Kalau seandainya dia saudaranya seibu enggak dapat apa-apa. Wal baqi ba'da nam fa ba'da fardil bint lil am. Sisanya setelah semuanya dibagi dengan sisanya dari setelah diberikan pada anak perempuannya untuk pamannya. Ya, untuk pamannya. Naam. Wa in kana li ghairi um, adapun kalau seandainya na barakallahu fikum hafizakumullah, saudaranya tersebut adalah saudara sebapak bukan seibu, falbaki ba'da Fadil bint lah. Sisanya setelah apa? Sisanya setelah anak perempuan tadi untuknya. Wala syai'an lil am. Pamannya enggak dapat apa-apa. Karena karena saudara sebapak tadi masih ada. Paham ya? Nah, kalau saudara, nah sebapak bukan seibu. Nah, itu semua dalam bahas dalam masalah faraidnya, dalam masalah faraid. Ini maksudnya apa maksudnya? Maksudnya tujuannya mufti itu biar jawabnya nanti jelas gitu loh. Jadi pertanyaan yang global ya jawabnya global itu enggak salah. Pertanyaan yang rinci jawabannya juga rinci itu nggak salah. Tapi kalau nah pertanyaan global dijawab global kemudian disebarkan dengan dengan dengan rincian nah, untuk menguatkan hawa nafsu mereka nggak bisa. Maksudnya ya. Nah. Yang ketiga ayyakuna hadi albal ayyakuna hadi albal Seorang mufti tersebut hendaknya pikirannya itu tenang. Sehingga nggak boleh orang berfatwa dalam keadaan marah atau dalam keadaan menahan kencing dan BAB ya? Karena kalau dia misalkan lagi berfatwa menahan kencing, tenang nggak pikirannya? nggak tenang atau menahan BAB misalkan, nggak tenang juga atau lagi marah. Kita lihat sini, ayyakuna hadi albal, hendaknya pikirannya itu tenang. Liyatamakkan min tasawwuril mas'alah agar semakin memapankan dan memungkinkan untuk apa? Untuk menggambarkan sebuah permasalahan tadi, wa biknam, wa dan juga wa tatbiqiha dan juga menerapkan permasalahan tersebut alal adillah syar'iyyah, berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Apa maksudnya ini ya? Jadi harus tenang pikirannya itu ketika ditanya itu. Fala yufti hala insyighalil fikri. Maka tidak diperbolehkan seorang mufti itu berfatwa dalam keadaan apa? sibuknya pikirannya. Imma bi ghadabin dengan apa? dengan sebab marah, auham atau kesedihan atau rasa sedih, susah, kesedihan lah istilahnya ya. Au atau lagi bosan Naam. Au ghairda au atau yang selainnya. Yang jelas sebab-sebab yang apa membuat dia itu enggak tenang itu ketika itu maka upayakan jangan menjawab dulu. Dikhawatirkan apa? Pikirannya bercampur itu loh. Naam, pikirannya ber bercampur. Maaf soalan ya.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 rabbil alamin.